Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان أخرجه حاكم ورجاله ثقات قد رسول عليه الصلاة والسلام من تعظم في نفسه Barang siapa yang ta'azama melihat dirinya besar. Ya. yakni sombong menganggap ta'adzama besar semuanya serba saya ya dia menganggap dirinya demikian yang lainnya di bawah dia waqtala fi misyati Wakhtala ikhtalla maknanya sama. Takabbara wa a'jaba binafsihi. Dia sombong wa ajab. Dia menganggap ajib. Menganggap uh, dirinya itu lebih dari yang lainnya. Wakhtala fi misyati Pada misya itu masya jalannya dia. Ya, pada kehidupannya لقي ia akan bertemu dengan Allah wa huwa alaihi ghadban dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dia marah. Iya. Karena sifat ini semua tidak boleh kecuali hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah yang bisa diambil dari hadis ini barakallahu fikum yang pertama al hadis yadullu ala dzammil kibr wa ta'adhum hadis ini menunjukkan atas tercelanya sombong dan ta'adhum menganggap dirinya besar ya seandainya bukan karena saya apa yang saya berhasil dengannya memang karena kemampuan saya. Ya. Dia bangga dengan itu dan dia sombong. Dia merendahkan yang lainnya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Karena kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa yudhiru hadza ta'azum wahada takabur fimishyati. Dia barakallahu fikum menampakkan merasa besar dia, kesombongan dia pada kehidupannya. Iya. Pada perjalanannya. Barakallahu fikum. Fakhtalu Dan dia merasa dia yang paling dari segalanya wa filibasihi fayusbiluh pada pakaiannya dia musbil wa fi kalami demikian pula di dalam ucapannya dia merendahkan wa yata'aqqar wa yataqa'aru ya ihtiqar wa fi nadhrihi fala yanzur ila an-nas illa bi ba'di 'ainaihi pada pandangannya tidak ada dia melihat kepada manusia melainkan se sebagian matanya saja. Iya. Nampak sombong darinya. Wa yusa'aru khaddu linnas. Dia memalingkan pipinya dari manusia. Allah Jalla wa ala telah menyebutkan wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau barakallahu fikum tusair khadda kalinnas. Memalingkan wajahmu. Khadda itu pipi. Ya, engkau tidak mau melihat kepada manusia. Dalam rangka sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Ya. Allah Jalla wa tidak mencintai setiap mukhtalin fakhur. Orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. fayumiluhu kibra sehingga dia senantiasa condong kepada kesombongan faman ittasafa bihadhihi sifati adz alkariha al fahuwa mamqutun 'inda nas maka barang siapa yang disifati dengan sifat-sifat yang tercela ini yang tidak disukai maka dia seorang yang memqut indan nas seorang yang tercela di sisi manusia, seorang yang jatuh. Iya. Barakallahu fikum. Yang kedua, amma indallahi taala adapun orang yang memiliki sifat yang tadi disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau di sisi manusia dia jatuh, dia dilecehkan pada akhirnya. Adapun di sisi Allah فإنه يلقى ربه يوم القيامah wa huwa alaihi maka dia bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan Allah marah terhadap dia wa ghadbuhu mustaujibun liiqabi maka marahnya Allah itu akan mewajibkan terhadap balasannya siksanya nah fal kibru wa min kiba min kaba'iriz dzunub sedangkan kesombongan dan membanggakan diri termasuk dari dosa-dosa besar Ja'at nususun kathiratun fi dhammil kibri wa ahli telah datang nas-nas yang banyak yang menjelaskan celaan dari kesombongan dan pelaku dari kesombongan tersebut. Yang pertama di dalam surat An-Nahl ayat 23. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innahu la yuhibbu al-mustakbirin." Sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang sombong. Iya. Karena sifat sombong itu sifatnya iblis. Iya. Sifatnya siapa? Iblis, La'natullahi alaih. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam dalam rangka e, menghormati bukan dalam rangka ibadah. Maka aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis aba enggan wastakbara. Iblis sombong. Iya, dan dia orang-orang yang kufar. Wa kana minal kafirin. Demikian pula kesombongan sifatnya musyrikin. Ketika disampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dahulu mereka ketika disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong. Mereka tidak mau. Wa yaqulun a inna latariku ali hadina li syairin majnun. Apakah kita harus meninggalkan sesembahan kita karena seorang penyair yang gila ini? Sombong mereka. Sifat musyrikin. Wa qala ta'ala inni uttu bi rabbi. Surat Ghafir ayat ke-27. Inni uttu bi rabbi wa rabbiku min kulli mutakabbirin. La yu'minu bi yaumil hisab. Ya. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam pun berlindung. Sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Robku dan Rob kalian dari setiap orang-orang yang sombong min mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab yang tidak beriman kepada hari pembalasan wa qala ta'ala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur di dalam surat Luqman ayat ke-18 sesungguhnya Allah Jalla wa ala tidak cinta kepada setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. وجاء في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi alaihi salatu wasalam qaal bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin tidak masuk ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun mithqala dzarrah walaupun sekecil ya dari partikel ya debu yang paling halus misalnya itu itu bentuk kesombongan la yadkhulul jannah para sahabat mengatakan ya Rasulullah inna rajul yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa ayyakuna na'luhu hasanatan Ya Rasulullah di sana ada seseorang yang senang kalau pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Ya dia memahami apakah itu sombong. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran sampai kepada dia hakun, kebenaran dia tidak mau menerimanya, dia menolak. Ya. Apakah penolakan itu dikarenakan kejahilan dia atau dia menolak dikarenakan kebenaran itu datang dari orang yang di bawah dia? Bisa saja terjadi. Ya. Atau menyelisihi kebiasaan dia. Ya. Dia menolak kebenaran. Maka itu sombong. Wa nas dan ghamtun nas ihtiqaruhum merendahkan mencela yang lainnya maka itu pula sombong diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan hadis qudsi Allah Jalla wa ala mengatakan al-izzu izari al-izzu iya keperkasaan itu adalah izari sarungku kata Rasulullah eh, kata Allah Subhanahu wa taala Wal kibriya uridai dan kesombongan itu adalah ridai selendangku. Faman naza'ani fihima adzabtuhu. Barang siapa yang naza'ani menyaingi aku pada dua perkara ini ya menandingi menandingi nah, menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam dua sifat ini adzabtuhu aku akan mengazab dia karena ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Dan disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Ahya bahwasannya kesombongan dan ujub merasa bangga daan muhlikan adalah dua penyakit yang membinasakan. Wal mutakabbir wal mu'jib saqimani maridan orang yang sombong, orang yang ujub adalah orang yang memiliki dua penyakit yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Wa huma indallahi mamqutani bi ghaydan dan kedua sifat itu di sisi Allah adalah sifat yang tercela, sifat yang atasnya mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini pula barakallahu fikum terdapat isbat sifatul ghadab lillahi azza wa jal. Menetapkan sifat marah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak boleh seorang muslim mentakyif memikirkan bagaimana marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana dari sifat-sifat Allah demikian pula oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Yang ada kita beriman tentang itu semuanya. Amiruha kama ja'at bila kaifah. Biarkan sifat-sifat Allah datang yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana apa adanya, bila kaifah, tanpa kita bertanya bagaimana dari sifat-sifat itu semuanya. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya, memberikan tambahan keimanan kepada kita semuanya barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.